لا تعلمون وقد كان السلف والأئمة كثيرا ما يسألون عن هذا الاعتقاد وقد صنف العلماء في هذا الباب كتبا كثيرة وسؤالات وسؤالات متعددة منها سؤالات منها سؤالات الترمذي رحمه الله تعالى للإمام البخاري دائما يقول وقد سألت أبا عبد الله عن هذه المسألة يعني به البخاري رحمه الله وسؤالات البرقاني للدار قطني وسؤالات أبي زرعة للإمام أحمد وسؤالات الحاكم للدار قطني وسؤالات الأثرم للإمام أحمد وسؤالات البرذعي لأبي زرعة وسؤالات الآجر وسؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الفائدة الثانية أو الثالثة أن السؤال في كتاب الله والحديث نوعان سؤال تفقه واسترشاد هذا النوع الأول والنوع الثاني سؤال تكلف وتعنت وامتحان واختبار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم Berkata شيخنا Abu Abdullah Yasir Al-Amiri حفظه Ta'ala Setelah beliau memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk ibadah kecuali hanya Allah swt dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Kita beliau ada setelah itu maka telah berkata Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hadim di dalam Aqidah salafiyah yang beliau mungkin dari bapaknya dan Abu Sur'ah yang kedua imam tersebut alimah Abu Hatim bapak dari alimah Abu Muhammad Abdurrahman bin Hatim dan Abu Zur'ah merupakan dua imam dari penduduk Khurasan rahmatullah taala alaihim. Kata beliau, al-Imam Ibn Abi Hatim aku bertanya kepada bapakku dan Abu Zur'ah tentang madhab al-sunnah wal jamaah dan dalam usuluddin dalam pokok-pokok dari perkara agama ini kemudian sebagaimana telah dalam Syekh Hafidahullah Ta'ala menjelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa dalam ucapan al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim tersebut terdapat di sana beberapa faedah di antaranya bahwa dan ehm, pertanyaan beliau ini merupakan dan ehm, riwayat seorang dari bapaknya dan sahabat bapaknya Kemudian yang kedua bahwa hendaknya bagi seorang muslim dia bertanya tentang agamanya dan tentang keyakinan dan akidahnya. Tidak boleh untuk seseorang dia menalaikan atau tidak boleh seseorang dia dengan tidak perhatian terhadap perkara yang seperti ini sehingga dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan dan kesesatan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Dahulu para ulama salaf nah, dan para a'immah banyak mereka bertanya tentang perkara akidah ini. Dan telah para ulama mereka menulis kitab yang sangat banyak dalam permasalahan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada para ulamanya. Di antaranya adalah pertanyaan Imam Tirmidzi rahmatullah taala alaihi dan kepada Imam Bukhari. Nah, banyak beliau Imam Tirmidzi rahmatullah taala alaihi dalam nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut beliau mengatakan sungguh aku telah berkata kepada Abu Abdullah yakni maksudnya dari Imam Bukhari rahimahullah taala dalam permasalahan ini demikian juga nah pertanyaan Al-Barqani kepada Imam Daruqutni ya. kemudian pertanyaan Imam Hakim kepada Imam Daruqutni Kemudian juga pertanyaan Imam Asram kepada Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Barzai kepada Imam Zur'ah kemudian juga pertanyaan-pertanyaan Imam Ajuri dan pertanyaan-pertanyaan Al-Imam Ibn Abu, Al Imam Abu Daud As-Sijistani kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah taala alaihi. Nah, ini semua adalah nah, kitab-kitab yang di dalam yang terdapat pertanyaan-pertanyaan para imam tersebut kepada para gurunya dan para imam. Kemudian yang ketiga faedah nah dari pertanyaan Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim kepada bapaknya tersebut adalah bahwa hal ini menunjukkan bahwa semuanya pertanyaan dalam kitab Allah dan hadis Rasulullah saw itu ada dua macam. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dalam rangka untuk menimba ilmu dan pertanyaan dalam rangka untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Bertanya dalam rangka agar mendapatkan bimbingan dari para ulama Nah, dan akan dan agar mendapatkan ilmu dalam suatu permasalahan. Dan ini adalah perkara yang terpuji diperintahkan oleh Allah swt dalam ayat tadi dan dia adalah perkara yang nah, disyariatkan oleh Allah swt Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan ha, dalam rangka untuk nah, takalluf membani diri dan taanud uh, penentangan kemudian uh, dalam rangka untuk menguji sang guru dan ini adalah um, pertanyaan yang madmum tercela dan tidak baik untuk seorang muslim uh, mereka melakukannya وقد ذكر هذا التقسيم العلامة ابن منظور رحمه الله تعالى كما في لسان العرب المجلد الحادي عشر صفحة تسعة عشر وثلاثمائة وقال السؤال في كتاب الله والحديث نوعان أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم مما تمس الحاجة إليه فهو مباح أو مندوب أو مأمور به والآخر ما كان على طريق التكلف والتعنت فهو مكروه ومنهي عنه إلى آخر كلامه وقد مر معنا بالأمس في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي قال رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوضأ على عسيب فمر بنفر من اليهود حتى تعلموا كيف كان اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين سؤال أهل الإيمان وسؤال أهل النفاق واليهود والنصارى وأهل الشقاق والمشركين فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة قال ابن مسعود فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم نزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفي هذا الحديث النهي عن كثرة السؤال في أمور غيبية ورد الشرع إيش ورد الشرع بالإيمان بالإيمان بها مع ترك كيفيتها كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة وقد كره الله سبحانه وتعالى هذه الأسئلة التي فيها تكلف فيها تعنت كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال الشاهد وكثرة السؤال ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال أنس قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة فغضب وصعد المنبر وقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته فقام رجل فقال يا رسول الله من من أبي فقال أبوك حذافة ثم أنشأ عمر رضي الله تعالى عنه يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا ربما كان يأتي الرجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء من غير الصحابة ويقول من أبي ويأتي الرجل وتضل ناقته ويقول أين ناقتي فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وانظروا إلى أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسأكتفي بسؤالين عن صحابي واحد نفع الله سبحانه وتعالى بأسئلته الأمة الإسلامية بعد عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الحديث الأول في الصحيحين قال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله سؤال عن الخير وعن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى السؤال الثاني في الصحيحين قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا ثم أن تجعل لله ندا وقد خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأن تزاني حليلة جارك سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مسألتين مسألة في الخير من أجل أن يعمل به ومسألة عن الشر من أجل أن يحذر منه ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما نقل ذلك اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول السنة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلها في القرآن يسألونك عن المحيط عن الشهر الحرام عن اليتامى ما كانوا إلى آخره ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم وانظر في المقابل من جاء بعد الصحابة ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات أن ابن الكوى وكان يصاحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سأله يوما عن السواد في القمر فقال يا أمير المؤمنين ما بال السواد في القمر فأجاب رضي الله تعالى عنه أعمى يسأل عن عمياء سل تفقها لا تعنتا أعمى يسأل عن عمياء سل تفقها لا تعنتا وذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث وغيره القصة المشهورة التي جاء فيها رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال استوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأخرج هذا الرجل هذا سؤال تكلف وتعنت وأيضا صبيغ صبيغ كان يأتي كما في عقيدة السلف وكما في أصول السنة السنة للإمام اللالكائي بسندهما إلى سليمان بن يسار أن رجلا من بني غثيم يقال له صبيغ بن عسر قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فأتي به وقد جهز له أرجون النخل جهز له الدرة فقال من أنت قال أنا عبد الله صغير قال وأنا عبد الله عمر فضربه بعصاه حتى قال كفى يا أمير المؤمنين والله لقد ذهب ما برأسي Berkata Allah wa ta'ala sabdada dan telah menyebutkan pembagian tentang macam-macam pertanyaan dari Al-Imam Ibn Mundir rahmatullah taala alaihi dalam kitab beliau al Arab juz yang ke-11 alamanya yang ke-319 beliau mengatakan bahwa nah, pertanyaan dalam kitab dan sunnah Rasulullah itu ada dua macam yang pertama adalah pertanyaan dalam rangka untuk mencari kejelasan dan menuntut ilmu nah, itu adalah perkara yang diperintahkan adapun pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan dalam rangka untuk takalluf dan pembebanan diri serta penentangan terhadap syariat maka hukumnya adalah nah, makro tidak diperkenankan dan telah dijelaskan semua perkara ini nah, pada nah, daras atau pertemuan yang sebelumnya dalam Sahih Bukhari Muslim dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dan pernah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kebun daripada kebun kurma di Madinah kemudian lewat dan kepada beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekelompok daripada orang-orang Yahudi. Nah, hadis ini uh, ingin menjelaskan Eh, Syekh ingin menjelaskan tentang bagaimana perbedaan nah, antara pertanyaan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dan ahli nifak nah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka bertanya bukan dalam rangka untuk nah, beramal dengan jawaban pertanyaan tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi mereka bertanya dalam rangka untuk menentang dan dalam rangka untuk mempersusah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membani diri Berbeda dengan keadaan dari para kaum mukminin yang mereka bertanya adalah dalam rangka untuk mendapatkan ilmu <clears throat> dan beramal dengan ilmu yang telah mereka miliki. Maka berkatalah orang-orang Yahudi tersebut sebagian dengan sebagian yang lainnya. Nah, mereka berkata, tanyalah itu nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh. Maka mereka bertanya, "Wahai Abul Qasim, tolong jelaskan kepada kami tentang ruh. Apa itu ruh?" Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri senak berkata Ibnu Mas'ud, "Aku tahu beliau nah diturunkan kepada kepadanya wahyu." Nah, maka beliau nah menyingkir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada penerimaan wahyu itu Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah beliau nah berkata membacakan firman Allah swt yang diwahyukan kepada beliau naka alir roh kudir roh min amri rabbi wa ma utitum ilmi illa qalila. Nah mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Nah, katakanlah bahwa ruh itu adalah perkara dan urusannya urusan Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah kalian diberi ilmunya kecuali dalam sedikit. Dalam hadis yang mulia ini terdapat di sana enam larangan tentang pertanyaan-pertanyaan terhadap perkara-perkara yang gaib. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang nah, tidak bermanfaat seperti Misalkan pertanyaan tentang kapan datangnya ah, hari kiamat, terus kemudian pertanyaan tentang berapa lama nah, umat ini dia akan uh, terus berada dalam kehidupan dunia ini, lamanya mereka dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini adalah perkataan atau pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu gaib dan yang tidak ada manfaatnya bagi seseorang. Terlarang untuk kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan telah Allah Subhanahu wa taala melarang pertanyaan yang sifatnya seperti ini. Nah, sifatnya adalah uh, penentangan atau dalam rangka uh, untuk membebani diri atau watakalluf. Telah meriwayatkan Imam Bukhari Muslim nah, dari Muairah Syu'bah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, beliau bersabda Allah yakrahu lakum qila wa qala Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci kepada kalian perbuatan qila wa qala Nah, katanya dan katanya. Nah. Wa ida'atul mal dan Allah Subhanahu wa taala benci nah, untuk kalian menyanyiakan harta mubadir. Dan Allah SWT benci kepada kalian untuk ha, bertanya dengan pertanyaan yang banyak yang tidak ada manfaatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu nah di mana para sahabat radhiyallahu ada di sana ada orang-orang yang mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah sampai berdalam-dalam dalam pertanyaan tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau berkata, "Tidak kalian bertanya kepadaku pada hari ini tentang sesuatu kecuali aku akan jelaskan uh, jawabannya kepada kalian." Maka berkata seorang, "Ya Rasulullah, siapa bapakku?" Kata Rasulullah, "Bapakmu kata apa?" Ya Rasul berkata orang yang lainnya, "Nah, Eh, demikian dan demikian sampai akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu beliau nah, duduk di atas bersimbuh di atas lututnya kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Umar melihat kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau nah, meredakan kemarahan Rasulullah sallallahu dengan perkataan ini, "Ya Rasulullah, aku telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku dan Nabi Muhammad sebagai utusannya dan Islam adalah sebagai agamaku. Dahulu nam terkadang datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya istihzaan. Nah, dalam rangka untuk nah istihza dalam rangka untuk sendagurung maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau maka orang tersebut atau diantara mereka mengatakan siapa bapakku nah pertanyaan yang tidak ada manfaatnya yang lainnya ketika nah ontanya hilang dia mengatakan ya Rasulullah di mana ha, ontaku maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in kuntum tasukum Wahai kaum mukminin, jangan kalian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang segala sesuatu yang kalau diberikan kepada kalian jawabannya akan <clears throat> membuat jelek kepada kalian. Lihat halah bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang bermanfaat bagi mereka dan umat. Syekh Abdullah al Ta'ala beliau mencontohkan nah, satu dari pertanyaan para sahabat atau salah satu pertanyaan dari sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala seorang sahabat dengan pertanyaannya dan Jawaban daripada pertanyaan tersebut memberikan manfaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Nah. Sebagai dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ila Allah?" Wa ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "As-salatu fi waqtiha." Salat pada waktunya. Kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian jihad fi sabilillah. Satu pertanyaan tentang kebaikan. Nah, dari berkata atau dari kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan yang lainnya, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan dalam rangka untuk menghindarinya. Telah meriwayatkan Al Imam Bukhari Al Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ayub dan bi'alam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu, Engkau nah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Nah, dalam peribadahan dalam keadaan Allah swt zat yang menciptakan engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Wa antaqtula taqtula khasyata an yata'ama Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia akan makan bersamamu. Khawatir miskin ketika mempunyai anak sehingga dibunuhnya. Kemudian yang ketiga, amtazniyah bihalilati jarik, engkau berbuat zina dengan istri daripada tetanggamu. Tiga pertanyaan atau satu pertanyaan tentang kejelekan ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud atau bertanya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menghindarinya dan berhati-hati agar tidak terjatuh kepada kejelekan tersebut. Oleh karena itu, nah, Abdullah bin Mas'ud atau nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. sebagaimana disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Alikai nah, dalam kitab beliau I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah nah, Kata eh, Ibn, Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Rasulillah." Aku tidak melihat satu kaum yang dia lebih baik daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali enam tentang 13 perkara saja sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal. Dan semua daripada pertanyaan tersebut, 13 pertanyaan tersebut ada di dalam Al-Quran mereka tidaklah bertanya nah kecuali ya ini para sahabat tidaklah mereka bertanya kepada Rasulullah kecuali terhadap perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada mereka nah lihat keadaan para sahabat dengan keadaan orang-orang yang setelahnya nah setelah para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in nah telah menyebutkan al-Imam Syatibi rahmatullah taala dalam kitab beliau al muafaqat bahwa ya, Ibn al Kawwam nah, dahulu dia adalah seorang yang dia hampir sahabat dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Pernah dia berkata dan bertanya ah, kepada Ali bin Abi Thalib pada suatu hari. Nah, tentang nam warna hitam yang ada pada bulan. Nah, gimana itu kok ha, ada warna hitam pada bulan tersebut? Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, nah, menjawab pertanyaan tersebut, orang buta nah, dia bertanya tentang perkara-perkara yang buta. Yani orang yang buta dia bertanya tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, bertanyalah kalian terhadap suatu perkara yang memberikan manfaat kepada kalian dan jangan kalian bertanya pertanyaan dalam rangka untuk menentang atau dalam rangka untuk nah, membebani diri. Telah menyebutkan dalam ayat As-Sabuni rahmatullah taala alaihi nah, dalam, dalam uh, eh, kitab beliau dalam, nah, tentang akidah daripada Ashabul Hadis di mana kisah tersebut adalah kisah yang masyur nah, tentang salah seorang laki-laki yang datang kepada Imam Malik rahmatullah taala alaihi. Beliau berkata, "Ya Abu Abdullah, Ar-Rahmanu ala al istawa." Wa Imam Malik, "Wa ya Abu Abdullah, Ar-Rahman ala al istawa." Sungguh ya Allah Subhanahu wa taala nah, tinggi di atas arsnya. Kata orang ini, Kekal istiwa?" Bagaimana istiwa tersebut? tingginya Allah swt di atas arsy tersebut. Maka Ali Imam Malik rahmatullah taala alaihi nah, menjawab bahwa sungguhnya al-istiwa maklum. Al-istiwa itu adalah perkara yang telah diketahui. Nah, dan iman terhadap perkara istiwa istiwanya Allah SWT di atas aras adalah perkara yang wajib. Dan bertanya tentang perkara itu adalah perkara bid'ah dan aku tidak melihat kecuali engkau adalah ahlul bid'ah maka diperintahkan orang tersebut untuk dikeluarkan dari majlisnya Al Imam Malik rahmatullah taala alaihi ini adalah contoh daripada pertanyaan nam yang membani diri dan ta'annud ha, dia sifatnya adalah menentang ini mencari-cari uh, di sana perkara yang beratkan demikian juga kisah daripada Sabih ha, kisah yang ma'ruf nah, dahulu dia nah, datang ke Madinah. Sebagaimana kisah tersebut ha, ada disebutkan dalam kitab Akidah Salaf dan Usul Sunnah dengan sanatnya kepada sunan bin Yasar bahwa suatu ketika sahabat nah, dia datang ke Madinah nah, dan dia adalah orang yang punya kitab-kitab dan dia dikenal sebagai orang yang bertanya atau suka bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihat nah, datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nah, manggil daripada sahabat tersebut dan telah menyiapkan di sana enam tongkat ataupun kayu daripada pelepah korma. Kemudian ha, ketika datang sahabat tersebut di hadapan Umar, Umar berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Maka sahabat dia mengatakan, "Aku adalah Abdullah sahabat." Maka berkata Umar, bahwasanya aku adalah Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar nah, memukul kepala daripada sahabat tersebut. dibukulnya kepala itu dengan tongkat yang ada di tangannya atau dari pelepah korma tersebut sampai berdarah-darah daripada kepalanya sahabat. Kemudian sahabat dia berkata, nah, setelah banyak pukulan ah, Umar bin Khattab ah, kepada kepalanya sampai berdarah dia mengatakan kafa ya amral mukminin Nah cukup wahai Amirul Mukminin, cukup wahai Amirul Mukminin, sungguhnya telah hilang apa yang ada di kepalaku. الفائدة الرابعة في قوله سألت أبي وأبا زرعة سألت أبي وأبا زرعة وفيها ذكر ترجمة لأبي حاتم وأبي زرعة أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إمام أهل خراسان أولاد أولاد الخالة أولاد الخالة يعني إمامان بينهما قرابة بينهما قرابة أما الأول أبو زرعة أبو زرعة, أبو زرعة الرازي ولد في سنة 200 للهجرة الإمام سيد الحفاظ عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ محدث الري روى له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه وحدث عن خلق كثير منهم الإمام أحمد أحمد بن حنبل فقد جالسه وذاكره وحدث عنه جماعة منهم أبو حفص الفلاس وحرملة بن يحيى وأبو حاتم ومسلم ابن الحجاج وخلق من أقرانه Faedah yang keempat dari pertanyaan Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim kepada bapaknya dan Abu Sur'ah nah, adalah bahwa di dalam pertanyaan tersebut terdapat di sana nah, penyebutan tentang biografi Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dua imam besar dari Ahlul Khurasan. Imam besarnya kaum muslimin nah, dari Ahlul Khurasan yang keduanya merupakan nah, saudara <clears throat> yang mempunyai kekerabatan aulatul khala anak-anak daripada nah, uh, bibi keduanya <clears throat> kedua imam tersebut adalah dua imam yang mereka ber, mempunyai hubungan kekerabatan Abu Zur'a Ar-Razi nah, yang pertama beliau dilahirkan pada tahun yang ke-200 Hijriah seorang imam dan pemimpinnya para hafal pemainnya para penghafal hadis Ubaidullah nama beliau adalah Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farruh nah ahli hadisnya penduduk Rai telah meriwayatkan dari beliau imam yang besar Muslim bin Hajjaj demikian juga Al-Imam Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah sebagaimana nah beliau Al-Imam Abu Zur'ah mempunyai guru-guru yang sangat banyak guru-guru besar dari para imam kaum muslimin seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah taala alaihi. Beliau duduk bermajlis dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah taala alaihi dan mudzakarah terjadi mudzakarah di antara beliau dan Ahmad, uh, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana dan telah mengambil ilmu daripada Imam Abu Zur'ah tersebut. Naam Murid-murid yang sangat, sangat banyak di antaranya adalah Abu Hafaz Al-Fallas, kemudian Harmalah bin Yahya dan Abu Hatim, kemudian Imam Muslim bin Hajjad dan banyak daripada sahabat-sahabat beliau. وقال صالح بن جزرة سمعت أبا زرعة يقول كتبت عن إبراهيم كتبت عن إبراهيم بن موسى مئة ألف حديث وكتبت عن أبي بكر بن أبي شيبة مئة ألف حديث حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما جاوز الجسر أحد أفقى من إسحاق بن راهويه ولا أحفظ من أبي زرعة وكان يقول إسحاق بن راهويه كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي فليس له أصل كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي فليس له أصل كما ذكر ذلك البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد وقال يونس ابن عبد الأعلى ما رأيت أكثر تواضعا من أبي زرعة هو وأبو حاتم إمام خرسان وكان يأتي الطالب إلى بعض المحدثين ويأتي من الري يأتي من خرسان فيمكث عند الباب يريد أن يطلب العلم فيخرج الشيخ من أنت قال فلان ومن تلاميذ أبي زرعة قال سبحان الله تترك أبا زرعة وتأتيني رحمك الله تترك أبا زرعة وتأتيني وهذا يدل على جلالة أبي زرعة وكان يقول رفيقه وصاحبه الإمام أبو حاتم رحمه الله قال أزهد من رأيت آدم ابن أبي إياس وأبو زرعه توفي سنة ولد سنة كم سنة مئتين وتوفي رحمه الله سنة أربع وستين ومئتين وحصلت قصة لطيفة عند موت أبي زرعة رحمه الله تعالى ذكر وراق ذكر وراق أبي زرعة أبو جعفر قال حذرنا أبا زرعة بما شهران هي بلدة وهو في السوق يعني وهو في النزع وعنده أبو حاتم وابن واراه محمد مسلم وهذا أرفع من أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم فذكروا حديث التلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فقال ابن وارى حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن صالح وسكت عن صالح ابن وسكت طبعا أبو زرعة إمام والناس حوله فاستحوا أن يلقنوها يلقن إمام هذا إمام خراسان كيف يفعلون أتوا بالحديث يكرر الحديث ثم يتعمدون ترك رجل عن صالح اب من أجل يتذكر من من أجل يتنبه أبو زرعة وهو في السوق فسكت من وراه وقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن وسكت والباقون سكتوا فقال أبو زرعة وهو في السوق وهو في النزع الأخير انظر فائدة مجالس العلم يا أخوان مجالس الذكر مجالس الخير يحصل تثبيت للشخص في في الرمق الأخير قال أبو زرعة حدثنا بن دار تخيل هو في اللحظات الأخيرة حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح هل سينسى أبو زرعة لا رجل حفيظ قال عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ثم مات بعدها آخر كلمة قالها الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى كلمة التوحيد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة Subhanahu wa taala sallallahu Nah, berkata telah berkata Imam Shalih bin Zazzar, aku mendengar Al-Imam Abi Zur'ah rahmatullah taala alaihi beliau berkata, Aku telah menulis dari Ibrahim bin Musa nah, seribu, seratus ribu hadis Abu Bakar bin Abi Syaibah nah, 100 ribu hadis sampai berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah taala alaihi tidak ada orang yang mereka itu melewati jembatan yang dia lebih faqih daripada al-Imam Ishaq bin Abi Rahawi dan tidak ada orang yang mereka itu melewati jembatan yang dia lebih hafal daripada al-imam hafal terhadap hadis daripada al-imam Abi Zur'ah Ar-Razi rahmatullah taala alaihi berkata al-imam Ishaq bin Abi Rahawai kullu hadithin la ya'rifuhu Abu Zur'ah Ar-Razi falaysa lahu aslun setiap hadis yang al-imam Abu Zur'ah tidak mengetahuinya maka dia adalah hadis yang tidak mempunyai asal sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullah taala alaihi dalam tarikhnya berkata Imam Yunus bin Abdul Ala ma ra'aitu aktsar tawadu'an min Abi Zur'ah huwa Abu Hatim Imam Al-Khurasan aku tidak pernah melihat orang yang dia lebih banyak tawaduknya banyak rendah dirinya daripada Al-Imam Abu Zur'ah dia dan Al-Imam Abu Hatim yang keduanya merupakan imamnya penduduk Khurasan Lalu datang seorang penuntut ilmu kepada sebagian daripada para ulama hadis mereka datang dari uh, negeri Roy tempatnya Imam Abu Sur'ah dan Abu Hatim dan dari Khurasan datang nah, kepada pintu daripada alim ulama muhad, uh, ulama hadis ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Nah, ketika dibuka kemudian sang alim tersebut dia bertanya, mana anta? Siapa kamu? Dari mana kamu?" Ketika disebutkan bahwa dia dari enam kota Rai atau Khurasan, maka sang alim tersebut dia berkata, Tatruku Abazalah wa ini. Bagaimana kamu meninggalkan majlisnya Abu Zur'ah? Bagaimana engkau nah meninggalkan al-Imam Abu Zur'ah dan datang kepadaku? Ini menunjukkan tentang keimaman daripada al-Imam Abu Zur'ah dalam dalam <clears throat> ilmu hadis. yang diakui oleh para ulama hadis yang lainnya. Dan dahulu Berkata sahabatnya, tidak aku melihat orang yang dia lebih zuhud daripada Adam bin Abi Iyas dan Abu Zur'ah. Amma Abu Zur'ah meninggal pada tahun 264 Hijriah Umur beliau sekitar 64 tahun karena terlahir pada tahun 200 Hijriah. Terjadi kisah 6 yang sangat bagus ketika mau meninggalnya Alim Abu Surah rahmatullah taala alaihi sebagaimana yang disebutkan oleh sekretaris beliau Abu Surah yakni bahwa ketika Abu Surah beliau di Masyaron nama suatu tempat dalam keadaan beliau mau meninggal dan di sisinya nah, ada Abu Hatim dan Ibnu Warah yang Ibnu Warah tersebut dia kedudukannya lebih tinggi daripada uh, eh, al Abu Hatim dan Abu Sur'ah rahmatullah taala alaihima dan yang lainnya nah dari para ulama maka dalam majlis tersebut mereka saling mudzakarah murajaah tentang hadis talqin. ini hadis talqin dari Rasulullah SAW alaihi wasallam beliau bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan tuntunlah orang yang mau meninggal di antara kalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka berkata Ibn Warra rahmatullah taala alaihi Haddathana Abu Asim telah menyampaikan kepada eh, aku Abu Asim telah menyampaikan kepada aku Abdul Hamid bin Ja'far dari Saleh kemudian beliau diam. Kemudian um, berkata berikutnya Al Imam Abu Hatim Ar-Razi rahmatullah taala alaihi sana Bundar telah menyampaikan hadis kepadaku Bundar. ada sana Abu Asim telah menyampaikan hadis kepadaku Abu Asim. An Saleh dari Saleh dan kemudian beliau diam dan meneruskan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya daripada para ulama mereka diam. Nah, kemudian berkata Imam Abu Surah rahimahullah taala yang beliau pada waktu itu adalah dalam keadaan nggak mau meninggal. Qala haddatsana Bundar qala haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Saleh bin Abi Riyab an kathir bin Murrah an Saleh bin Abi Riyab an kathir bin Murrah an Mu'ad bin Jabal an Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah thumma mat berkata Imam Abu Sur'a rahmatullah taala alaihi menyebutkan hadis nam tersebut dengan sanatnya secara lengkap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata telah menyampaikan hadis kepadaku Bundar telah menyampaikan hadis kepadaku Abdul Asim dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Saleh bin Abi Arif <clears throat> dari Kathir bin Murrah dari Mu'ad bin Jabal eh, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah talqin ajarkan dan tuntunkan kepada orang yang mau meninggal antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah setelah menyebutkan hadis tersebut sampai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Imam Abu Zur'ah rahmatullah taala alaihi kemudian beliau meninggal ini akhir daripada ucapan dan kalimat yang di dalam ucapkan oleh al-Imam Abu Zur'ah rahmatullah taala alaihi kalimat tauhid yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda barang siapa yang akhir daripada ucapannya ketika mau meninggal adalah la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam jannah. Wa Abu Hatim فهو محمد ابن إدريس ابن المنذر ابن داود ابن مهران الرازي رواه أبو داود والنسائي والترمذي الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين الحنظلي ثم الغطفاني قيل عرف بالحنظلي لأنه كان يسكن في درب حنظلة بمدينة الري وكان أبو حاتم من بحور العلم طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد وجرح وعدل وصحح وعلل ولد رحمه الله تعالى في سنة خمس وتسعين ومائة ومات سنة سبع وسبعين ومائتين رحمه الله وهو من نظراء الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن طبقته ولكنه عمر بعده أزيد من عشرين سنة سمع من خلق كثير من عبيد الله بن موسى وقبيصة وأبي نعيم وأبي اليمان وغيرهم وحدث عنه ابنه الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم أبو محمد ويونس ابن عبد الأعلى وأبو زرعة رفيقه وقريبه وأبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي هؤلاء يحدثوا عن أبي حاتم رحمه الله وكان يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كان أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثبات قال أبو حاتم قال لي أبو زرعة ما رأيت احرص على طلب العلم منك فقلت له ابني عبد الرحمن انه والله لحريص فقال من اشبه اباه فما ظلم من اشبه اباه فما ظلم وقال الرقام وهو يسأل عبد الرحمن عن سؤالاته لأبيه كيف كنت, كيف كنت تسأل أباك عن علم الحديث وعن الرجال فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلا وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه وقال فيه أحمد بن سلمة النسابوري ما رأيت بعد إسحاق ومحمد بن يحيى أحفظ للحديث من أبي حاتم الرازي ولا أعلم بمعانيه ما رأيت بعد إسحاق ومحمد بن يحيى أحفظ للحديث من أبي حاتم الرازي ولا أعلم بمعانيه وقد أحمد بن سلمة نسابوري وقال ابن أبي حاتم سمعت يونس ابن عبد الأعلى يقول أبو زرعة وأبو حاتم إماما خرسان ودعا لهما وقال بقاؤهما صلاح للمسلمين بقاؤهما صلاح للمسلمين ننتهي الترجمة على قصير يا إخوان وقال هبة الله أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى كان أبو حاتم إماما حافظا ثبتا وذكره في شيوخ الإمام البخاري قال أبو حاتم قال لي أبو زرعة ترفع يديك في القنوت عندما تقنط ترفع يديك قلت لا وأنت ترفع يديك قال نعم قلت فما حجتك عندك دليل قال حديث عبد الله بن مسعود قلت رواه ليث بن أبي سليم يعني في ضعيف قال فحديث أبي هريرة قال رواه ابن لهيعة أغلق عليه الأبواب قال في حديث ابن عباس قال رواه عوف قال فما حجتك في تركه انظر مناقشة يستفيدون منها مش قيل وقال هذه الأسئلة تفيدك تقربك إلى الله تزدد بها إيمانا وهدى وخيرا قال فما حجتك في تركه قلت حديث من أنس قلت حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فسكت ومعروف عند أهل العلم أن المنفي في حديث أنس صفة خاصة في الاستسقاء لا مطلق الرفع الشخص تارة يرفع وتارة يترك تارة يقنط تارة لا يقنط هذا هو الأقرب وأبو حاتم إذا وثق رجل إذا وثق رجلا يقول أهل العلم في ترجمته كان أبو حاتم إذا وثق رجلا فلا تسأل عنه وإذا جرح رجلا انظر ماذا قال غيره من أئمة الجرح والتعديل فإن وثقه أحد فخذ بمن وثقه لأن الإمام أبا حاتم كان عنده يعني شدة في الجرح حتى جرح رحمه الله تعالى أو تكلم على بعض الأئمة أو بعض الرجال في الصحاح وهذه قاعدة يعني تذكر ليست في كل يعني مطلقا أو لا تنقص من جلالة آه، أبي حاتم رحمه الله تعالى لكن هكذا ينظر طالب العلم انظر على إنصاف يعني من العلماء إذا وثق أبو حاتم رجلا فلا تسأل عنه أما إذا جرح انظر ماذا قال غيره من الأئمة هل وافقوه أم خالفوه فإن وافقوه فالحمد لله وإن خالفوه خذ بقولهم و أصل انتهينا من من ترجمة الإمام أبي حاتم رحمه الله تعالى حتى كان يقول في بعض رجال الصحيح ليس بحجة ليس بحجة ليس بقوي قال الحافظ بن حجر وأبو حاتم عنده عنت يعني شدة قليلة في إلى هنا أيها الإخوة انتهينا من ترجمة المصنف صاحب كتاب أصول السنة وهو الإمام اللالكائي ومن ترجمة شيخه محمد بن المظفر المقرئ ومن ترجمة شيخ شيخه الحسين بن محمد بن حبش ومن ترجمة أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ومن ترجمة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم Selanjutnya beliau berkata, "Faqahu wa saddadah." Adapun Nam al-Imam Abu Hatim rahmatullah taala alaihi beliau adalah Muhammad bin Idris bin Mundir bin Daud bin Mihran seorang imam yang hafid naqid hafid banyak hafalan hadisnya dan beliau adalah ulama yang dan yang kritis dan beliau adalah seorang Syekhul Muhaddisin gurunya para ulama-ulama hadis telah meriatkan dari beliau Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan termini Nah, beliau nisbah beliau adalah Hamdani thumma Qatafani. Nah, dinisbahkan kepada Hamdani karena beliau pernah nah, tinggal di tempat tersebut nah di daerah Roy. Dahulu beliau adalah termasuk salah satu daripada telaganya ilmu. Dan beliau dahulu adalah orang yang semangat dalam menurut ilmu dalam rehlah ke negeri-negeri yang lainnya dalam rangka untuk mencari ilmu hadis. Dan, dan beliau mahir dalam dalam bergara hadis baik dalam matanya ataupun isnadnya beliau juga adalah sebagai ulama jarah wa ta'dil dan, dan ulama yang mengetahui tentang kesahihan dan penyakit-penyakit daripada suatu hadis beliau dilahirkan pada tahun 100 ke 195 dan meninggal pada tahun 277 beliau adalah 6 orang yang seperti Imam Bukhari rahmatullah taala alaihi dan beliau satu tabakah dengan Imam Bukhari rahmatullah taala alaihi mempunyai uh, umur uh, akan tapi beliau mempunyai umur lebih daripada Imam Bukhari setelah meninggalnya Imam Bukhari nah beliau uh, hampir 20 tahun lebih nah setelah itu baru hal meninggal. Mendengar beliau dari ulama yang sangat banyak di antaranya adalah Baitullah bin Musa, nah, kemudian Abu Nuaim dan Abu Yaman dan yang lainnya telah mengambil ilmu hadis ah, dari beliau Al-Imam Abu atau sebelumnya adalah anaknya sendiri Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim dan kemudian saudara beliau nam Abu Sur'ah sekaligus uh, teman beliau dalam menuntut ilmu demikian juga Imam Bukhari rahimahu taala kemudian juga Imam Nasai dari Imam Khatib Al-Baghdadi rahmatullah taala alaihi tentang ha, beliau berkata tentang Ali Imam Hatim bahwa beliau adalah salah seorang daripada para imam penghafal hadis yang kokoh berkata Imam Abu Hatim berkata kepada Imam Abu Surah aku tidak pernah melihat seorang yang dia lebih bersemangat dalam ilmu daripada engkau kata Imam Abu Surah kepada Imam Abu Hatim apa jawaban Imam Abu Hatim ada orang yang lebih nah, semangat dalam ilmu daripada aku yaitu adalah anakku sendiri sungguh demi Allah dia adalah eh, seorang anak yang sangat serius dan sangat semangat dalam menuntut ilmu. Maka berkata Imam Buzur'ah rahmatullah taala alaihi Man asbaha abahu Orang kalau dia nah, mengikuti dan mencontoh dan serupa dengan bapaknya, nah, maka dia tidak tersesat. Yani anak biasanya adalah mengikuti daripada kebiasaan seorang bapak. Ketika bapaknya adalah orang yang semangat dalam menuntut ilmu, maka anaknya demikian juga. Berkata Rakam rahmatullah taala alaihi beliau pernah bertanya tentang uh, kepada um, eh, Ibn Abi Hatim Abdurrahman bin Abi Hatim, bagaimana dahulu kamu itu um, bertanya kepada bapakmu tentang suatu ilmu? Maka Imam Ibn Abi Hatim ah, beliau mengatakan bahwa dahulu nah aku dengan bapakku ketika beliau mungkin sedang nah makan maka aku membacakan hadis kepadanya nah kemudian ketika nah beliau masuk ke dalam atau ketika beliau duduk maka aku membacakan hadis kepadaku uh, kepada beliau ketika beliau masuk ke dalam kamar mandi sekalipun maka aku membacakan hadis kepadanya beliau masuk ke dalam rumah dan aku membacakan hadis kepadanya nah demikian dahulu al-imam Nabi Hadim rahmatullah ta'ala alaihi dan mengambil dan menuntut ilmu dari bapaknya maka berjalan masuk ke dalam kamar mandi sekalipun ataupun nah masuk ke dalam rumah beliau bertanya dan menyampaikan hadis kepada bapaknya. Nah. Berkata Ahmad bin Salamah An-Naisaburi rahmatullah taala alaihi. Tidaklah aku melihat orang yang setelah Ishaq menerawai. Nah. Dan Muhammad bin Yahya yang dia itu lebih hafal daripada hadis daripada Al Imam Abu Hatim Ar-Razi dan tidak aku melihat orang yang dia lebih mengetahui dan tentang makna-maknanya daripada makna-makna surah hadis daripada Al Imam Abu Hatim Ar-Razi tersebut. Benar Imam Abu Hatim eh, Ar-Razi rahmatullah taala alaihi beliau berkata Aku mendengar Yunus bin Abdul Ala berkata Abu Sur'ah dan Abu Hatim adalah dua imam ha, penduduk Khurasan. Dua imamnya penduduk Khurasan. Keberadaan mereka, nah, hidupnya mereka dua orang tersebut di tengah nah, umatnya itu adalah kebaikan bagi kaum muslimin. Berkata Imam Al-Lalikai Barakallah bin Hasan Abdul Qasim rahmatullah taala alaihi menyebutkan tentang nah, ujiannya terhadap Imam Abu Hatim rahmatullah taala alaihi bahwa Abu Hatim adalah seorang imam hafid hafal hadis kokoh hafalannya nah, dan kemudian beliau menyebutkan bahwa Imam Abu Hatim termasuk di antara guru-gurunya Imam Bukhari rahmatullah taala alaihi nah pernah suatu ketika Imam Abu Hatim nah, ber, nah bertanya kepadanya Imam Busur'ah. al berkata kepada Imam Buhatin, apakah engkau mengangkat tanganmu dalam dalam kunut? Berkata Imam Buhatin, enggak. Kalau kamu bagaimana? Kamu mengangkat tanganmu dalam kunut? Kata Abu Hazra, ya Tapi apa dasarmu? Apa dalilmu? Nah, engkau tidak mengangkat dari uh, eh, tidak mengangkat atau engkau mengangkat uh, kedua tanganmu dan nah, dalam kunut tersebut maka Imam Abu berdoa ah, beliau berkata hadis dari Ibnu Mas'ud dan nah, dalam sanadnya tersebut ada Lais Abi Sulaim seorang yang baik Lais bin Abi Sulaim kemudian hadis Abu Hurairah dalamnya ada, ada Ibnu Lahiyah. Ini ya ikhwah nah, menunjukkan bagaimana semangat dahulu para ulama ha, rahmatullah taala alaihim nah, dalam menghidupkan majelis-majelis mereka dengan muzakarah ilmiah dengan murajaah dari perkara-perkara dan ilmu-ilmu yang bermanfaat nah, jauh daripada perkara-perkara yang melalaikan atau tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya dalam dalam agama seseorang. Kemudian berkata Al-Imam Abu surah apa yang menyebabkan kamu apa dalil kamu nam meninggalkan daripada mengangkat kedua tangan ketika kunut? berkata Imam Hatim hadis dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu Rasul, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah mengangkat tangannya ha, tidak pernah mengangkat tangannya sekalipun dalam suatu doa kecuali dalam salat istisqa nah dan kemudian dia beliau diam nah Taib alim imam Abu Hatim rahmatullah taala alaihi nah, adalah seorang imam yang jika beliau mensekahkan seorang yang lainnya berkata para ulama nah, jangan engkau tanya kenapa dia mensekahkan nah, akan tapi kalau beliau mencela nah, seorang rawi maka engkau harus melihat bagaimana dan apa perkataan para ulama yang lainnya tentang orang yang dijarah dan dicela oleh Al-Imam Abu Hatim ini. Nah, kenapa? Karena Al-Imam Abu Hatim rahmatullah taala alaihi beliau mempunyai nah, sifat yang keras terhadap ha, masalah cara. Nah, dalam masalah celaan, ha, beliau mempunyai sifat yang keras. Nah, oleh karena itu jika beliau mensikahkan ha, seseorang ambil apa yang menjadi pendapat beliau dan apa yang menjadi pujian dan perkataan beliau. Nah, adapun jika nah beliau mencela daripada seorang rawi, maka hendaknya engkau menimbang ha, perkataan beliau dengan nah perkataan para a'immah yang lainnya, nah sehingga engkau mengetahui nah al-insaf keadilan terhadap daripada sang rawi yang dijarah atau yang dicela oleh al-Imam Abu Hatim tersebut setelah engkau mengetahui sifat beliau yang keras dalam mencela seorang perawi. Ini adalah nah, terjemah dari daripada atau biografi dari, dari al-Imam Abu Hatim rahmatullah taala alaihi. Nah, sehingga dengan selesainya nah, penjelasan terhadap biografi beliau ini nah maka telah uh, selesai daripada biografi-biografi para ulama yang uh, disebutkan oleh Al-Imam uh, yang disebutkan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala dari para ulama yang uh, meriwayatkan daripada risalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ini dari dimulai daripada musannif yakni uh, al-Imam Al-Alakai rahmatullah taala alaihi. Nah, pemilik kitab uh, nah, uh, usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kemudian Syekh beliau Muhammad bin Mudaffar, kemudian Syekh-syekh beliau Husain bin Muhammad, kemudian uh, berikutnya adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim kemudian juga ha, Al Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah rahmatullah taala alaihim ajmain. Ha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ha, dan ha, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada kalian dengan kebaikan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada antum semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin.